Alhamdulillah pada malam ini kita dapat berkumpul kembali di Masjid Imam Syafi'i. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun tema kita sebagaimana yang disebutkan tadi adalah syarah hadis Zuliyadain. Apa itu Zuliyadain? Insyaallah nanti akan kita jelaskan setelah kita menyebutkan hadis hadisnya. Hadis Zuliyadain, hadis ya, yang banyak diriwayatkan oleh para ulama di dalam buku hadis-hadis mereka. Lebih daripada lebih dari 300 jalur para ulama meriwayatkan hadis ini. Maka hadis ini hadis yang sangat agung di dalam agama Islam. Hadis yang berisi banyak faidah. Bahkan salah seorang ulama yang bernama Imam Al-Allai, beliau menulis buku khusus dalam masalah hadis ini. Beliau menyebutkan, ya, beliau menulis buku judulnya Najmul Faraid lima tadammanahu Hadis jil minal fawaid. Ya. Buku yang menjelaskan tentang jalur hadis dul berserta faidahnya. Beliau menyebutkan di dalam buku beliau lebih dari 150 faidah yang bisa diambil dari hadis ini. Oleh karenanya, hadis ini adalah hadis yang mutafakun alaih. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Kalau ada kata mutafakun alaih maksudnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Imam Muslim. Kita bacakan hadisnya. Saya sebutkan hadisnya di dalam lapas Sahih Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يداه عليها وفي القوم أبو بكر وعمر فهبا أن يكلمه وخرج سرعان الناس فقالوا كسرت الصلاة ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم كسرت الصلاة فقال لم أنسى ولم تقصر فقال بلى قد نسيت فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر متفق عليه Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat salah satu salat asyi Salat asy itu adalah salat petang. Ya. Para ulama menyebutkan salat petang itu bisa dimasukkan salat zuhur, bisa dimasukkan salat asar. Ya. Salah satu kata sahabat ini salah satu salat petang, salat zuhur ataukah salat ah, asar. Di dalam Sahih Muslim dijelaskan, ditegaskan bahwasanya beliau salat adalah salat ah, asar. Kemudian beliau Rasulullah SAW salat asar dua rakaat. Kemudian beliau salam. Kemudian beliau pergi ke depan masjid. Kemudian di situ ada sebuah kayu ya terbentang di depan masjid tersebut. Beliau menaruh tangan beliau di sana. Setelah beliau salam dari salat asar dua rakaat. Kemudian pada saat itu yang salat bersama beliau ada Abu Bakar dan Umar dan keduanya enggan menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kedudukan Nabi, kewibawaan Nabi yang begitu tinggi sehingga Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma beliau enggan menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau salat cuma dua dua rakaat. Kemudian Ketika Nabi salam, tentunya kata Abi Hurairah ada orang-orang yang biasanya tergesa-gesa. Selesai salam, biasanya ada orang cepat-cepat untuk keluar dari masjid, ya, karena ada urusan mereka. Di antara mereka yang keluar, mereka berbincang-bincang. Aku suatu sholat. Apakah sholat sekarang dikosor? Yang asalnya empat menjadi dua, dua rakaat. Ya. Kemudian ada salah seorang sahabat yang Nabi saw memanggilnya diberi julukan oleh Nabi SAW Dhul Yadain. Dhul, Dhul Yadain. Dhul Yadain ini artinya adalah orang yang memiliki dua tangan, tangan yang panjang. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia tangan panjang pencuri ini tidak. Ya. Ya. Tapi ini emang tangannya emang panjang. disipati Nabi SAW tangannya pan, panjang. Disebutkan dalam riwayat lain bahwasanya orang ini namanya adalah khirbaq Ibn Amr As-Sulami. Ya. Khirbaq Ibn Amr As-Sulami. Dalam riwayat lain. Dalam Sahih Muslim disebutkan namanya adalah Khirbaq Ibn Amr As-Sulami dari jalur Imran Ibn Husain, bukan dari jalur Abi Abi Hurairah. Kemudian seseorang yang bernama Juliaden ini pun dia mengatakan Ya Rasulullah, anasita Amkusatussalah. Wahai Rasulullah, apakah engkau lupa salat? engkau lupa ketinggalan dua rakaat ataukah sholat ini emang-emang di dikosor? Ya, sahabat ini bertanya kepada Nabi. Kata Nabi saya tidak lupa dan sholat pun tidak dikosor. Kemudian kata Zuliyadin ya Rasulullah bala nasita. Ya Rasulullah sesungguhnya engkau telah lupa. Kemudian dalam riwayat lain Nabi pun bertanya kepada para sahabat, "Asaddaqa Dzul Yadain?" apakah betul apa yang dikatakan oleh Dhul Yadain? Kata Nabi SAW. Pada saat itu, dalam riwayat Abi Daud, sebagian sahabat, fa'aumau ma'u ilaih. Sebagian sahabat pun memberikan isyarat. Karena dalam riwayat Abi Daud, sebagian sahabat masih tidak salam. Ada sebagian sahabat yang masih sholat. Ada sebagian sahabat yang salam, tetapi mereka tidak bergerak, tidak berbicara sedikit pun. Mereka mengisarkan kepada Nabi SAW, betul apa yang dikatakan oleh Dhul Yadain. Kemudian Nabi pun ya beliau sholat menambah dua rakaat kemudian beliau sujud ya, bertakbir dengan cara bertakbir ya. kemudian beliau ya setelah beliau sholat dua rakaat menambah dua rakaat beliau pun salam ya kemudian beliau bertakbir dan sujud ya. bertakbir dan dan sujud ya. kemudian beliau bangun dari sujudnya, duduk di antara dua sujud, ya. kemudian beliau bertakbir lagi dan sujud. Ya. Kemudian beliau bangun lagi ya, dari sujudnya, kemudian beliau pun salam. Ya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan imam-imam yang lainnya. Hadis ini dikenal dengan hadis Juliadain. Hadis yang bercerita tentang bahwasanya Nabi saw Alaihi beliau lupa beliau lu, lupa bahwasanya beliau sholat asar dua rokaat. Tapi ya sebagian sahabat tidak mene, menegur. Kenapa? Karena sebagian sahabat beranggapan kemungkinan hukum sholat telah diubah. Ya, yang asalnya empat menjadi dua dua rokaat. Maka sebagian sahabat pun dia berhusnuzan sama Nabi saw sehingga mereka tidak menegur menegurnya karena mereka menyangka mungkin aja ada perubahan hukum tentang sholat Sholat yang dulunya empat, empat rakaat. Maka di antara sahabat pun enggan menegur Nabi saw. Tetapi ada seorang sahabat Nabi yang bernama Zuliyadain. Ya. Sahabat ini begitu semangatnya ingin mengetahui tentang hukum sholat, ya, tentang hukum sholat, maka dia pun menegur Nabi saw. Ya. Sahabat yang lain tidak menegur, ya, karena alasannya mereka menyangka bahwasanya wahyu itu turun dihukum kembali hukum sholat yang empat empat rakaat menjadi dua dua rakaat. Sebagian sahabat lagi melihat bahwasanya mereka tidak menegur Nabi, uang Abu Bakar saja, ada Abu Bakar dan Umar saja tidak menegur na, Nabi. Padahal siapa mereka ini? Sahabat yang paling paling mulia. Eh, ini lihat pikirnya para sahabat. Kenapa? Para sahabat senantiasa dia melihat senior mereka. Melihat senior senior mereka. Makanya Ketika mereka melihat Abu Bakar dan Umar tidak menegur, maka para sahabat pun diam, tidak tidak menegur. Kenapa? Karena senior mereka Abu Bakar tidak tidak menegur. Ya. Ini diantara manhat para sahabat ketika mereka beragama. Mereka melihat orang yang senior mereka. Makanya kata Rasulullah saw. Alaihi Wasallam, al barakatu ma'a akabirkum. Kata Rasulullah, sesungguhnya berkah itu senantiasa beserta ke, bersama orang-orang yang lebih besar daripada kalian. Entah itu lebih besar usianya daripada kalian. Karena orang yang lebih besar usianya, biasanya dia memiliki hikmah. Dia memiliki hik, hikmah dalam berbicara. Dia memiliki hikmah dalam berkata-kata. Atau yang dimasukkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini, Al-barakatu ma'akabirikum, ada berkah dengan ilmunya, besar dengan ilmu, ilmunya. Orang yang banyak ilmu, maka dia akan berhati-hati di dalam tindakannya. Makanya para sahabat, apapun dalam kejadian mereka senantiasa melihat orang yang lebih senior. Ketika Rasulullah SAW meninggal, ketika Rasulullah SAW meninggal, ya. pada saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau ya, mengingkari bahwasanya Nabi SAW meninggal. Beliau mengingkari bahwasanya Nabi SAW meninggal. Ya. Bahkan sebagian sahabat pun ya, tidak berani menegur Umar. Ya. Berdirilah Abu Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian beliau pun mengatakan ya bahwasanya man kana ya'mudu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Kata beliau barang siapa yang menyembah Rasulullah sesungguhnya Rasulullah telah meninggal. Wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah hidup tidak mati. Kemudian beliau membacakan sebuah ayat, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul." Ya, kata kata beliau menyebutkan surah dalam surah Ali Imran, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali rasul yang diutus oleh Allah ya seperti rasul-rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana dia beliau bisa mening meninggal mendengar ayat ini Umar pun berkata seolah-olah saya tidak pernah mendengar ayat ayat ini. Akhirnya pun Umar pun sadar dari apa yang dia ucap ucapkan. Lihat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mereka melihat siapa? Orang yang senior mereka, entah itu dari usianya ataupun dari sisi ilmu ilmunya. Kemudian fahaba ayukallimah ya. Maka sebagian sahabat pun ya mereka eh, Umar dan Abu Bakar dan Umar pun enggan mereka memperingatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kedudukan Nabi, karena kewibawaan Nabi. Ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki haibah, ya. memiliki kewibawaan yang ditakuti oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebagian sahabat Nabi, ya, kadang-kadang mereka jika ada pertanyaan, jika ada masalah agama, ya, kadang-kadang mereka malu bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi memiliki haibah, memiliki wibawa yang sangat tinggi. Ya. Sebagian mereka mengutus Badui diupah, ya, Arab Arab Badui diupah untuk bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah. Ya. Diupah agar apa? Karena mereka tidak sanggup bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena wibawa Nabi yang begitu begitu tinggi. Kemudian, kemudian salah seorang yang bernama Zuliyadain, ya, yang namanya Khirbaq ibn Amr As-Sulami ini pun bertanya kepada Nabi saw. Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apakah engkau lupa? Ataukah sholat ini telah dikosor? Ya. Ini hebatnya para sahabat Nabi saw. Alaihi Wasallam tidak disalahkan Nabi. Ya. Rasulullah SAW mereka dengan cara ber, bertanya, ya Rasulullah, ini engkau lupa ataukah engkau mengkosor sholat? Kata Nabi, saya tidak lupa. Ya. Saya tidak tidak lupa. Dan salat pun tidak dikosor. Ya. Salat pun tidak tidak dikosor. Di sini ada faedah yang disebutkan oleh ahlul ilm bahwasanya seorang imam ya, jika seandainya nanti akan kita jelaskan hukumnya, seorang imam jika seandainya ditegur makmumnya kemudian dia dia yakin yang benar, dialah yang benar dan makmum salah ya. Padahal sebetulnya imam yang salah, tapi imamnya yakin bahwasanya dia yang yang benar, maka imam tidak menolak apa yang dikatakan oleh makmum. Walaupun makmumnya men, subhanallah ya, pelan, sedang, kemudian naik subhanallah. Jangan oleh. <laughs> Kalau seandainya imam yakin bahwasanya dia yang yang benar. Sebagaimana kejadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak ya mengambil langsung perkataan dul dul karena beliau merasa yakin apa yang beliau lakukan adalah benar. Ya. Sampai beliau bertanya kepada para sahabat yang lain, asaddaqadul yadain? apakah betul yang dikatakan oleh Dzul Ya, apakah betul yang dikatakan oleh Dzul Yadain Rasulullah Kemudian sebagian sahabat pun sebagian mereka masih di dalam salat. Ya. Sebagian sahabat tidak mau berbicara. Kenapa? Karena mereka beranggapan jika mereka berbicara batalah salat mereka. Ya, batalah salat sebagian sahabat pun memberikan isyarat eh, Rasulullah betul bahwasanya apa yang dikatakan oleh Dzul ya. Akhirnya pun Rasulullah SAW pun kembali beliau melaksanakan, ya, menambah sholat dua rakaat, ya. kemudian beliau salam, kemudian beliau sujud, ya, yaitu dengan dikenal dengan sujud sahwi. Ya. Hadis ini asal dalam masalah sujud sujud sahwi. Ya. Rasulullah SAW di sini beliau melakukan sujud sahwi. Ya. Kenapa? Karena adanya pengurah pengurangan di dalam salat beliau. Oleh karenanya kata ahlul ilm bahwasanya sujud sahwi adalah sujud yang disebabkan akibat seorang tersebut lupa ya. Akibat seorang tersebut lupa sehingga terjadinya pengurangan di dalam salat atau penambahan di dalam salat ataupun seorang ragu-ragu ketika salat. Dan kita setiap kita pasti pernah mengalami ya keraguan di dalam sholat atau lupa di dalam sholat sholat kita. Oleh karena itu kata para ulama, sujud sahwi ini sebabnya tiga. Ya. Adanya penambahan di dalam sholat, adanya pengurangan di dalam sholat, ataupun adanya keraguan ketika seorang tersebut melaksanakan ibadah ibadah sholat. Ya. Taib. <clears throat> sujud sahwi ini sangat erat kaitannya dengan masalah rukun sholat dan wajibat sholat. Kenapa? Karena tidak mungkin seseorang bisa melaksanakan sujud sahwi secara benar kalau seandainya dia tidak mengetahui rukun-rukun sholat. Makanya penting ketika kita belajar di SD atau di SMP atau di madrasah atau di pondok untuk dihafal rukun-rukun sholat. Saya yakin di sini semuanya hafal. Ya. ya. Yakin saya. Makanya saya ingin nanya satu persatu. <laughs> ya. Biasanya kalau ditanya yang ngantuk bangun. <laughs> Baik. Siapa yang tahu rukun sholat? Gak apa-apa, salah gak masalah. Ini penting soalnya. Masa nanti anak kita sekolah pondok, ditanya Abi, rukun sholat apa Abi? Waduh, lupa nah ini <laughs> katanya. Siapa yang tahu? Sebutkan satu saja. Masa nggak ada yang tahu satu? Ah? Takbir apa? Takbiratul ihram. Yang kedua? Kiraatul Fatihah. Yang ketiga? Apa? Ruku. Yang keempat? Eh, tidak. Yang kelima? Sujud. Yang keenam? Ah? Duduk dan antara dua sujud. Yang ketujuh? apa? Tahiyat apa ini? Tahiyat tasyahud akhir. Kemudian yang kedelapan Tumak Nina. Yang kesembilan Yang sembilan salam nggak masalah. nggak berurut nggak apa-apa. Kemudian niat enggak. Kemudian apa lagi? Al-Fatihah sudah disebutkan belum tadi? Kemudian, apa lagi? Salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, yang keberapa ini kita? 12 ya? Enggak Al-Fatihah tadi. Tar? Tertib. Yang ke-13. <laughs> ah? Duduk tasyahud. Tadi dia disebutkan duduk tasyahud. Ya. Duduk tasyahud akhir. Ya, itu sun. Tasyahud akhir wajib. Duduk tasyahud akhir juga wah. Merupakan bagian dari rukun dari sholat. Yang ke-14. Nah ini yang paling, paling sering orang lupa. Tidak. Tadi tahid disebutkan. Tasyahud akhir. Baca tasyahud akhir. Hah? Iktidal di waktu duduk di antara dua sujud. Iya. Iktidal di duduk di antara dua waktu su, di antara dua, duduk di antara dua, dua sujud. belas rukun di dalam salat. Tapi kita meroja'ah. nggak apa-apa. Ya. Antum catat nanti diingat-ingat ya. Diingat-ingat ya. Kemudian saya kenapa? Karena orang sering lupa masalah rukun sholat ini. Kemudian saya bertanya lagi, wajib sholat. Ya. Kenapa? Antum kalau belajar agama, ingat dua hal ini. Perhatikan, kuncinya orang belajar apa saja. Belajar sholat, belajar zakat, belajar puasa, belajar haji. Kuncinya, semua orang berikhtiar mengkiaskan kembali kepada rukun, wajib, dan sah, syarat. Makanya, kunci ilmu, seorang ingin memegang ilmu, menguasai ilmu, hafal yang ini rukun, wajib dan syarat. Ya. Karena setiap ibadah itu ada rukun, ada wajib, ada syah, syarat. Ya. Taib. Saya ingin nanya lagi, wajib. Ya. Biar kita seger nggak tidur. <laughs> wajib wajib sholat apa? Berapa? Coba sebutkan salah satunya. Dan saya yakin antum semuanya hafal. Ya. Apa? Syarat. Nggak apa-apa kalau saya sebagai guru tak kasih 99. Ah, Fatihah rukun tadi. Ya. Memba takbir kata beliau selain takbiratul ihram. Baik. Yang kedua. Yang kedua apa? Bacaan? Bacaan iktidal. Kata beliau bacaan iktidal sudah dibuka ini. Atau kemudian apa lagi terus? Bacaan ketika apa? Ruku kata beliau. Yang keempat, bacaan ketika sujud. Yang keenam, bacaan duduk dan kedua sujud. Yang ketujuh, tasyahud awal. Yang kedelapan, tasmi, perkataan sami Allahu liman hamidah. Inilah walaupun ada khilaf ya, tetapi inilah wajib dan itu wajibat salat. Kenapa saya mengulang ini? Karena tidak mustahil seseorang memahami hukum sujud sahwi atau sujud sahwi kalau seandainya dia tidak memahami rukun dan wajibat wajibat sholat. Apa yang harus dia lakukan ketika ketinggalan rukun? Apa yang harus dia lakukan ketika ketinggalan kewajiban? Ini tentunya hukumnya ber, berbeda. Selain ini, selain ini ada hukumnya sun sunnah. Sunnah di dalam sholat. Ya, selain hal ini hukumnya sun sunnah. Amin. Ya pembacaan amin ini hukumnya sun sunnah dalam sholat ya atau seseorang membaca surah setelah surat al-fatihah maka ini hukumnya sunnah di dalam sholat ya. Adapun selain yang kita sebutkan dari rukun dan wajib hukumnya sun sunnah. Tapi kalau demikian kita akan membahas ya di sini dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan tentang masalah hukum sujud sujud sahwi. Disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW lupa berapa kali dalam sholatnya. Disebutkan ada lima hadis yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW pernah beliau lupa di dalam sholat. Di antaranya adalah hadis Jul Yadain. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW pernah, dalam hadis Imran Ibn hussein Rasulullah SAW juga beliau pernah lupa. Beliau sholat asar tiga rakaat. Kemudian beliau salam. Kemudian ditegur oleh sahabat Nabi SAW. Dalam, dalam riwayat Abdullah Ibn buhaynah Rasulullah SAW pernah beliau ketinggalan tasyahud awal pernah ketinggalan tak tasyahud awal. Iya. Kemudian di dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud pernah beliau pernah juga Abdullah bin Mas'ud menjelaskan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sholat zuhur menjadi lima rakaat. Beliau menjadi lima lima rakaat. Yang mana di semua hadis tersebut kalau kita tarik ya di situ Rasulullah SAW pernah melakukan sholat dengan cara kurang Kemudian di sebagian hadis Rasulullah SAW pernah melakukan sholat dengan cara yang di, ditambah. Ya. Kemudian ada juga hadis yang lain. Rasulullah SAW mengatakan ke ahadum fi solat la yadrikam sholat salasan am arba. Kata Rasulullah jika salah seorang di antara kalian ragu-ragu di dalam sholatnya, maka dia tidak mengetahui berapa dia sholat tiga ataukah empat, faliyabni ala mastaiqan. Maka hendaknya dia mengambil apa yang dia yakini, ya, Kemudian kata Rasulullah di akhir hadis fal sujud sajdatain. Hendaknya dia sujud dengan dua kali sujud yang dinamakan sujud sahwi. Taib. Dari tiga hadis ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya sujud sahwi itu sebabnya adalah adanya penambahan, adanya pengurangan, kemudian adanya keraguan di dalam salat. Taib. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. <clears throat> Sujud sahwi ini hukumnya apa sih? Para ulama sebagian besar ya di para ahlul ilm berpendapat hukum sujud sahwi ini hukumnya wah, wajib. Hukumnya wah, wajib. Kalau wajib, bagaimana cara melaksanakan sujud sahwi ini? Para ulama sepakat sujud sahwi ini boleh dilaksanakan sebelum salam ataupun sudah salam. Ini kaidah yang penting. Bahwasanya sujud ini boleh dilaksanakan sebelum salam ataupun sesudah sah, salam. Iya. Yang diposisikan oleh ahlul ilm, oleh para para ulama, bahwasanya mana yang lebih utama? Sujud sahwi itu dilaksanakan sebelum salam ataukah setelah sah, salam. Iya. Tapi ambil kaidah bahwasanya sujud sahwi ini apa? Boleh dilaksanakan sebelum salam ataupun setelah salam apapun keadaannya. Entah ketika kita menambah dalam rakaat kita ataukah kita mengurangi dalam sholat kita, ataukah kita ragu-ragu, para ulama sepakat ya, bahwasanya boleh dilaksanakan sebelum salam ataupun sesudah sudah salam. Ini kaidah yang penting. Kemudian bagaimana tata caranya? Tata cara melaksanakannya. Seseorang hendaknya dia sujud seperti sujud di dalam sholat. Ya. Dia bertakbir, Allahu Akbar. Kemudian dia membaca doa seperti doa sujud di waktu sholat sholat. Ya, doanya apa? Doa seperti di waktu sujud di dalam sholat. Kemudian dia bangun ya, dari sujudnya sambil bertak, bertakbir Allahu Akbar. Kemudian dia duduk di antara dua dua sujudnya. Apa yang dibaca? Bacalah seperti dia membaca doa duduk di antara dua sujud ketika sholat. Sebagian orang kadang-kadang diam dia. Ketika bertakbir Allahu Akbar diam dia, nggak baca. Tetapi sunnahnya apa? Dia membaca seperti apa? Ketika dia duduk di antara dua dua sujud. Kemudian dia bertakbir lagi Allahu Akbar, ya. Kemudian dia membaca doa seperti doa sujud di dalam sah salat. Kemudian dia bertakbir Allahu Akbar. Kemudian dia sah, salam. Maka setiap sujud sahwi senantiasa diakhiri dengan sah, salam. Walaupun kalau seandainya sujud sahwi tersebut dilaksanakan setelah sah, salam. Ya. Orang maksud sujud sahwi setelah salam, kemudian dia sujud dua rakaat, maka sujud sahwi harus ditutup dengan sah, salam. Ini kaidah penting, biar nggak lupa. Ya. Bahwasanya sujud sahwi tersebut ditutup senantiasa ditutup dengan sah, salam. Entah itu di setelah salam ataupun sebelum salam. Kemudian sebagaimana di dalam hadis ini. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW ya, beliau ya, sujud sahwinya kapan? Setelah sah, salam. Setelah sah, salam. Baik. Kemudian kita jelaskan tadi bahwasanya sujud sahwi ini sebabnya antaranya adalah penambah penambahan. Ya. Adanya terjadinya penambahan di dalam sholat. Kalau kita lihat di dalam sholat itu perbuatan seseorang itu, ya, sholat itu terbagi menjadi dua. Ya. Ketika kita sholat ada dua hal terdiri dari apa? Dari perbuatan dan perkata perkataan. Salat itu terdiri dari perbuatan dan perkata perkataan. Nah, seseorang ketika salat dia bisa jadi kadang-kadang menambahi dalam perbuatan, kadang-kadang dia menambahi dalam perkata perkataan. Kadang-kadang dia menambahi dalam perkata perkataan. Baik. Kita akan membahas satu adalah penambahan di dalam salat yang berkaitan dengan perbuatan manu, manusia yang hubungannya dengan perbuatan bukan dengan perkata perkataan. Di antara perbuatan manusia atau penambahan yang dilakukan seseorang ketika sholat yang berkaitan dengan perbuatan adalah ya, macam-macam. Ada perbuatannya yang berhubungan dengan sholat. Ada perbuatannya sama sekali tidak berhubungan dengan sholat. Contoh, perbuatan seseorang yang menambah-nambahi di dalam sholat yang tidak ada hubungannya sama sholat. Orang ketika sholat sibuk membetulkan sarungnya. Ya, ini kan nambah-nambah dalam sholat. Nah, perbuatan nambah ya sibuk membetulkan bajunya, sibuk membetulkan pecinya, apa macam. Ini menambah-nambahi di dalam sholatnya. Nah, apa kalau semacam ini dia harus sujud sahwi? <laughs> Kalau diwajibkan sujud sahwi, banyak kita nggak sujud sahwi ini. <laughs> Ya. Ya. Para ulama sepakat bahwasanya perbuatan semacam ini, ya, perbuatan yang harkah yasirah, eh, perbuatan yang sedikit, seperti orang membutuhkan sarungnya apa macam, maka tidak ada tidak ada sujud sah, sahwi bagi baginya. Kenapa? Karena tidak ada hubungannya dengan sholat. Ya. Kemudian ada perbuatan seseorang yang berhubungan dengan dengan sholat. Seperti apa? Seseorang sholat maghrib tiba-tiba dia menambahi satu satu rokaat ini kan menjadi empat empat rokaat. Ini kan menambahi di dalam sholat. Ya, atau seseorang ya sujudnya tiga kali. Sujudnya tiga tiga kali seharusnya sujud dua dua kali dia sujud tiga tiga kali ini kan menambahi di dalam sholat sholat taib bagaimana hukumnya orang semacam ini segala suatu penambahan perbuatan yang berkaitan dengan sholat seperti menambah rukun ya maka jika seandainya seorang tersebut misalnya sholat maghrib kemudian dia menambahkan menjadi satu rokaat empat rokaat maka kalau seandainya dia berjamaah bersama makmum Ketika ditegur oleh makmum, maka wajib sang imam tersebut pun turun. Ya. Kembali kepada kepada tasyahud. Kembali kepada tasyah, tasyahud. Ya. Kembali kepada tasyahudnya. Jika seandainya dia sudah tasyahud tadi, tasyahud maghrib, kemudian dia tiba-tiba naik. Oh, dugaan oleh makmum. Ya. Kira makmum ini apa? Dia salam. Tapi tiba-tiba dia apa? Naik langsung. Maka ditegur dia, imam tersebut, maka imam tersebut wajib dia kembali kembali dan sa salam kalau seandainya dia sudah ber bertasyahud. Ya. Kemudian dia salam, kemudian setelah itu dia sujud dengan sujud sah sahwi, yaitu yang sebagaimana kita jelaskan jelaskan tadi. Ini kalau seandainya terjadi penambahan di dalam ruh rukun, ya. terjadi penambahan di dalam ruh rukun. Seperti itu pula terjadi penambahan di dalam wajib sholat. Seperti seseorang sholat duhur, pada rakaat ketiga dia tasyahud, ya, tambah lagi tasyahud A, awal. Ini terjadi penambah penambahan. Maka orang tersebut ditegur, maka dia kemudian keempat, rakaat keempat. Kemudian dia salam. Pada setelah dia setelah salam dia sujud dua sujud dua kali sujud yaitu sujud sah sahwi. Ini kalau seandainya penambahannya di dalam dalam rukun ataupun dalam wah, wajib. Sujud sahwinya kapan? Setelah setelah salam. Kemudian, jika seandainya seorang tersebut ragu-ragu, nah ini dan ini yang sering kita ya, apalagi seorang biasanya masbuk, ya. dia kadang-kadang sering ragu, ini tadi anak ketinggalan maghrib dua apa tiga, ya. Kebetulan ingat sama teman, ya, tem bareng sama teman masuk, dilihat. Akhirnya dia lambat-lambat sholatnya lihat nih gimana yang dia lakukan. <laughs> Ya. Oh ternyata anak ketinggalan dua rakaat, akhirnya dia sholat pun setelah itu cepat dia. <laughs> Setelah itu dia cepat sholat, sholatnya. Ya. Ini kadang-kadang terjadi juga soal ragu-ragu di dalam sholat. Seseorang yang ragu-ragu di dalam sholatnya, seseorang yang ragu-ragu di dalam sholatnya, jika seandainya ragu-ragunya tersebut berkaitan ya, dengan sholatnya apakah dia lebih ya, berkaitan ini tadi saya empat apa lima sholatnya, ya, maka sujud sahwinya setelah sah, salam jika seandainya ragu-ragunya berkaitan dengan suatu yang kurang ya.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 Tadi jika seandainya seorang melakukan pengurangan uh, ah, keraguan-raguan di dalam salatnya. Jika dia ragu-ragu tadi tiga apa empat, maka hendaknya dia sujud sujud sahwi, mengambil yang paling lebih sedikit yaitu 3 rakaat, kemudian dia sujud sahwi sebelum salam. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla salasan am arba'a, falyatrahi syak wal yabni ala mustaiqan thumma yasjud sajadataini qabla yusallim. Jika salah seorang di antara kalian ragu-ragu di dalam salatnya dan dia tidak mengetahui berapakah dia telah salat, tiga ataukah empat, maka buanglah ragu-ragu tersebut dan bangunlah atas keyakinan. Summa yasjud sajdatain. Kemudian dia sujud dengan dua kali sujud qabla yusallim sebelum dia dia salam. Kemudian ragu-ragu ini tidak dianggap jika seandainya seorang ragu-ragu ketika sudah setelah selesai sholatnya. Misal, saya tadi selesai melaksanakan sholat maghrib. Kemudian datanglah ragu-ragu tadi saya. Tadi saya tak tasyahud awal apa tidak? Ragu-ragunya datang setelah kapan? Setelah selesai sholat. Maka tidak dianggap. Tidak di, tidak dianggap sama sekali. Maka seorang tidak menoleh terhadap ragu-ragu yang datang setelah selesai sholat. Kecuali dia yakin bahwasanya dia ketinggal, ketinggalan. Adapun sekedar ragu-ragu, maka tidak dianggap. Seperti itu pula jika seandainya orang tersebut sering ragu-ragu dalam kehidupannya, sering was-was dia, maka juga tidak dianggap ragu-ragunya di dalam sholat ataupun setelah di luar di luar sholat. Ya. Orang yang ragu-ragu maka sering setiap sholat ragu, setiap sholat sujud sahwi, setiap sholat dia sujud sahwi, zuhur sujud sahwi, asar sujud sahwi, setiap sholat dia sujud sahwi. Maka orang macam ini ragu-ragu di dalam sholatnya, ya maka tidak ada sujud sahwi baginya, ya tidak ada sujud sujud sahwi bagi baginya. Kemudian kita menjelaskan tadi ziyadah perbuatan, ya ziyadah yang berkaitan dengan perkata dengan perbuah buatan. Ada penambahan seseorang di dalam sholat yang berkaitan dengan apa perkataan perkataan. Ya. Seperti apa? Seperti seorang berbicara di dalam sholatnya. Ini ada seorang kadang-kadang berbicara dalam sholatnya. Para ulama menganggap seseorang yang menguap kemudian mengeluarkan kata ah itu ada pembicaraan ya atau seseorang yang bersin yang mengeluarkan suara maka itu juga sebagai ahlu ilmu menganggap itu adalah sebuah al kalam sebuah al al kalam ya, walaupun ada khilaf di kalangan para para ulama atau kadang-kadang sebagian kita kadang-kadang ingat di pasar ya berdagang ke bawah ke sholat akhirnya keucap dia waduh rugi tadi mungkin dia seperti itu kan <laughs> mungkin seperti itu dia kadang-kadang di antara kita seperti itu ya terucap dia tidak sadar tidak sadar ketika dia sholat. Kebetulan dia datang pada saat itu tergesa-gesa, kemudian e, dalam otaknya nggak sadar dia ucap, dia ucapkan. Ya. Ini gimana hukumnya orang semacam ini? Padahal Rasulullah Sallallahu Sallam kata Rasulullah tidak tidak pantas bagi orang sholat ya berbicara selain dikir dan tas, tasbih. Terus bagaimana para ini? Para ulama mengatakan bahwasanya jika seorang berbicara di dalam sholatnya akibat nisyanan akibat dia lupa atau dia jahil, tidak tahu hukum berbicara di dalam sholat, membatalkan sholatnya, ya, membatalkan sholatnya, atau dia tidak sanggup, artinya tidak bisa dia tahan, ya, tidak sesuai dengan apa namanya, dia bukan keinginannya dia. Dia tidak bisa menahan seperti orang yang menguap misalnya. Dia menguap yang sangat keras sudah dia tahan, tetap mengeluarkan suara, suara, ya, ketika sholat. Para ulama menganggap bahwasanya perbuatan semacam ini yu'dzar, dimaaf, dimaafkan, ya. Dimaaf, dimaafkan. Adapun selain ini tidak dimaafkan, ya. Selain ini tidak dimaafkan. Dalilnya apa? Dalilnya ada hadis Muawiyah bin Hakam Al-Fazari, ya. Beliau seorang sahabat Nabi saw. Beliau tidak mengetahui hukum hukum salat, bahwasanya salat tersebut tidak boleh berbicara, berbicara. Ya. Ketika datang salat, beliau bersin. Beliau mengucapkan alhamdulillah. Para sahabat tidak menjawab. Para sahabat tidak tidak menjawab. Beliau pun menoleh. Kenapa kalian tidak menjawab? Apa alhamdulillah aku sebagai sahabat pun yang memukul paha mereka untuk mendiam uskut. Artinya berdiamlah engkau. Maksudnya. Dengan isyarat seperti itu. Sampai setelah selesai sholat kemudian pun ditegur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ini sholat tidak pantas seseorang untuk berbicara. Ini adalah sholat ini zikir dan tas tasbih. Ya. Di sini Rasulullah SAW tidak menyuruh beliau untuk sujud sahwi. Di sini Rasulullah SAW tidak menyuruh Muawiyah ibni Hakam untuk mengulang sholat. Sholatnya kenapa? Karena dia jah, jahil. Beliau tidak mengetahui hukum apa? Hukum berbicara di dalam sholat pada saat itu tidak tidak boleh. Para ulama mengkiaskan bahwasanya orang yang berbicara karena lupa, karena lupa dia di dalam sholat, ya seperti tadi, maka dia tidak mengapa. Atau seseorang yang tidak tidak bisa menahan perkataan yang keluar dari mulutnya karena seperti dia menguap, mengeluarkan suara nah, dan dia sudah berusaha untuk menahannya, maka hal ini dimaafkan dan mereka tidak perlu sujud sujud sahwi. Kemudian ada juga penambahan di dalam solat. Ya. Terjadi penambahan di dalam solat. Seseorang kadang-kadang salah baca. Ya. Doa ruku dibaca, eh, doa ruku dibaca di doa iktidal. Ya, kebalik dia. Ya. Atau iktidal dibaca di doa ruku bagaimana hukumnya? Atau dia sudah membaca doa tidak kemudian ketambahan doa doa ruku misalnya. Ya. Atau di ruku dia kebetulan kebaca alfa, alfa ya Biasanya manusia kadang-kadang lupa dia di dalam dalam sholat banyak urusan urusannya. Bagaimana semacam ini? Para ulama khilaf dalam masalah ini. Sebagian para ulama mengatakan bahwasanya orang yang melakukan demikian, ya, kebalik ya doanya, sebagian ahli ilmu menyuruh dia untuk su, sujud sah, sahwi. Mereka berdalil dengan sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Fa'idza nasiya ahadukum falyasjud sajdatain." Kata Rasulullah SAW, jika salah seorang di antara kalian, kalau seandainya dia lupa, hendaknya dia sujud dengan dua kali su, sujud, yaitu sujud sah, sahwi. Para ulama mengkiaskan orang ini lu, lupa dia. Dia lupa, seharusnya doa ruku tidak dibaca di doa eh tidak misalnya Ya. Atau membaca Al-Fatihah ketika dia sujud, sedangkan dia lupa. Ya. Para ulama mengatakan dia sujud, sujud sahwi. Sebagian ahli ilmu mengatakan tidak. Ya. Sebagian ahli ilmu mengatakan ini ti, tidak ada sujud sahwi. Ini seperti seseorang melakukan perbuatan yang tidak berkaitan dengan sholat. Seperti tadi membutuhkan sarung, ya, membutuhkan sarung. Sebagian ahli ilmu mengatakan ini tidak kita mengkiaskan ke masalah ini tidak ada sujud sahwi bagi orang semacam ini. Wallahu alam, tetapi pendapat yang paling ahwat, yang paling hati-hati ada pendapat yang betah pertama. Kemudian terus bagaimana? Jika seandainya kita musafir. Nah, sering kita lupa biasanya. Jika kita musafir biasanya kita ingin mengkosor salat, Ya, ingin mengkosor salat duhur menjadi dua rakaat. Ya. Setelah dua rakaat, niatnya ini mengkosor. Keingatan seperti salat di waktu mukim. Ya, Akhirnya pun dia naik lagi rakaat ketiga. Nah gimana hukumnya? Ya. Padahal niatnya apa tadi dia ingin mengkosor sholatnya. Sering kita terjadi di masalah ini ketika kita sah, safar atau sholat witir. Seseorang yang melaksanakan sholat witir misalnya, dia ingin witir tiga rakaat tersebut dibagi dengan dua salam, dua rakaat salam kemudian tambah lagi serakaat kemudian dia sah salam. Tapi kebiasaan di masjid sana tiga rakaat sekali salam, di masjid sini dua kali dua kali salam kebiasaan, akhirnya dia bawa kebiasaan masjid sana di masjid sini misalnya. Ya. Akhirnya dia ingin dua kali salam, tetapi ketika sholat witir dia langsung tiga rokah, tiga rokaat. Padahal niatnya apa? Dua kali, dua kali salam. Yang sholat witirnya yang tiga rokaat. Ya kita tahu sholat witir dilaksanakan dengan dua dua cara. Ya, yang tiga rokaat bisa sekaligus, bisa dengan kita pisah. Ya dua rokaat salam, kemudian tambah lagi satu rokaat kemudian dia sah, salam. Orang ini ingin apa? Witirnya dipih, dipisah. Tapi karena kebiasaan, ya kebiasaannya tiga rakaat sekaligus, ya tiga rakaat sekaligus. Padahal dia ingin dipisah. Ya. Kemudian dia naik pada rakaat kedua ke rakaat ketiga. Ini bagaimana hukumnya? Ya, para ulama mengatakan jika seandainya demikian, maka hendaknya dia orang tersebut kembali, ya kembali dia su, kembali dia duduk di antara dua su, sujud yaitu untuk bertasyah, bertasyahud. Kembali dia duduk bertasyah, bertasyahud. Seperti itu pula seseorang yang niatnya untuk mengkosor sholatnya, kemudian dia niatnya dua rakaat, tiba-tiba dia naik ke rakaat ketiga, ketiga hendaknya dia kembali ke rakaat kedua, kedua kemudian dia sujud sah, sujud sahwi. Ya. Ini sering terjadi. Kemudian <clears throat> ini kita berbicara sujud sahwi yang berkaitan dengan apa namanya? Yang berkaitan dengan seorang yang sholat sendirian. Bagaimana sujud sahwi berkaitan dengan seorang berjamaah? Ya. Tadi kita hanya berbicara sujud sahwi berkaitan dengan siapa? Kita sendiri, sendiri. Bagaimana sujud sahwi yang berkaitan dengan kita berjamaah, berimam? Seperti apa contohnya? Kadang-kadang yang lupa itu adalah imam, bukan mak makmum. Kadang-kadang juga kalau berjamaah ini makmum yang lupa. Ya. Kadang-kadang makmum lupa, antum ketika berjamaah sama imam, imamnya ruku antum dia menghayal kemana Gak baca doa ruku. Iya. Imamnya sujud, antum kadang-kadang menghayal, nggak lupa membaca doa, duduk di antara dua dua sujud. Iya. Imamnya kadang tasyahud awal, antum langsung naik, oh balik lagi. Kan sering terjadi seperti itu di dalam kita so sholat. Iya. Kita akan membahas ini. Iya. Karena ada seorang ya, sujud sahwi berkaitan dengan seorang yang berjamaah bersama imam, juga ada sujud sahwi berkaitan dengan makmum yang masbuk. Iya. Ini kita akan membahas seorang yang sujud sahwi bersama imam. Iya. Nah, jika seandainya imam lupa, maka wajib bagi makmum menegur menegurnya, mengingatkannya. Ya. Bahwasanya tentu saja seorang makmum menegurnya dengan tasbih, ya, dengan subhanallah. Adapun nisa perempuan menegurnya dengan tasbih, bertepuk bertepuk tangan. Ya, menepuk tangannya. Bahwasanya mengisyaratkan bahwasanya sang imam tersebut adalah lu, lupa. Taib. Jika seandainya imam lupa, kemudian ditegur oleh makmum, ya ditegur oleh ma, makmum Misal, imam sholat isya, kemudian naik ke rakaat keli, kelima. Ya, isya cuma empat, empat rakaat. Kemudian itu oleh makmumnya, subhanallah itu makmumnya. Imamnya ngotot, ya, <laughs> gak mau balik dia, gak mau balik dia. Jika seandainya imam tersebut yakin bahwasanya dia benar, maka tidak mengapa. Tidak mengapa dia meneruskan sholat. Sholat jika seandainya imam tersebut dia memiliki keyakinan bahwasanya dia dia yakin bahwasanya dia yang benar makmum yang sah, Salah kadang-kadang makmum salah, ya. Sebagian makmum kadang-kadang salah meneguh Imamnya betul, makmumnya sah, salah kadang-kadang seperti itu, ya. Jika seandainya imam ini yakin, ya, dia meneruskan sholatnya. Terus makmum gimana? Nah, ini kan repot. Imamnya gak mau balik soalnya. <laughs> ini kita subhanallah nggak ah, anu nih apa namanya mentalnya kuat imamnya ya. Biasanya imam mentalnya suka ciut, subhanallah <laughs> langsung gitu. Ba balik. Ini imamnya mentalnya kuat ya. Imamnya paham ya. Karena dia yakin dia bahasanya dia benar gitu. Ini kalau seandainya imamnya yakin dia benar, makmumnya demikian, maka makmumnya dia mufarakah. Ya, imamnya tidak balik. Karena makmum tidak boleh dia mengikuti imam yang sah, salah. Ya, dalam masalah rukun. Ya, karena di ziyadah dalam sholat, seseorang yang melakukan ziyadah dalam sholat merupakan sebuah batu. Sholatnya tidak sah. Kalau seandainya dilakukan dengan sengah, sengaja. Oleh karena itu, seorang makmum dia salam. Kalau seandainya imamnya tidak mau bah, balik. Maka dia salam, mufarakah bersama imam. Tetapi jika seandainya imamnya tidak yakin bahwasanya dia ragu-ragu juga imamnya, maka wajib dia mengikuti apa? Perkataan ma makmum, wajib dia balik, wajib dia bah balik dan makmum menunggu imamnya. Dan jika seandainya imamnya meneruskan sholatnya, maka sholat imam tersebut sholat yang tidak sah. Kenapa? Aslan dia melakukan menambahi di dalam sholat, dia dalam keadaan ragu. Dia dalam keadaan ragu. Ketika diingatkan dia tidak mau kembali maka dia telah melakukan sebuah kesalahan. Maka aslan sholatnya tidak tidak sah. Ya. Kecuali dia tadi kita bilang dia adalah seorang yang ya yakin, ya. bahwasanya dia yang benar. Jika seandainya dia ragu, oh ya kayaknya ini saya ragu, ya kayaknya tadi saya lupa. Dia ragu maka wajib dia mengambil perkataan seorang mak makmum. Oke. Kemudian <clears throat> jika seandainya makmumnya yang lupa, makmumnya yang yang lupa, ya makmum lupa misalnya saya berjamaah Kemudian saya lupa. Ya saya lupa membaca doa di waktu ruku. Kalau saya meyakini doa ruku itu adalah wah dari wajib sholat. Saya lupa. Maka para makmum tidak ada sujud sahwi baginya. Tidak ada sujud sahwi baginya. Kalau seandainya dia lupa berkaitan dengan wajibat sholat. Kalau seandainya dia ketinggalan rukun sholat, dia meninggalkan rukun sholat, maka wajib dia menambah satu rakaat, satu rakaat. Tapi yang ini kalau lupanya ada berkaitan dengan apa? Wah, wajib sholat. Makanya penting kata saya tadi dihafal wajib sholat. Bahwasanya kalau berkaitannya dengan wajib sholat, maka sang ya sang makmum maka tidak perlu dia sujud sujud sahwi. Kenapa? Karena ketika dia sujud sahwi dia akan menyelisih imam imamnya. Sedangkan seorang makmum dituntut dia untuk mengikuti imam imamnya. Inna maju ilat imam liyutamma bihi. Fala takhtalifu alaih. Kata Rasulullah sungguhnya Imam itu dijadikan untuk diikuti. Jangan kalian berselisih padanya. Taib. Ini kalau kita berkaitan tentang makmum yang tidak mas masbuk. Yang ruwet adalah makmum masbuk. Ini ruwet sekali. Gimana ruwetnya? Saya kasih contoh. Dan ini banyak terjadi. Ruwetnya ketika seperti ini. Jika seandainya makmum masbuk tersebut, imamnya sujud sahunya setelah salam. Ya. Sujud sahunya setelah salam. Imamnya kelupaan imamnya lupa tasyahud ah, awal. Ya, lupa tasyahud awal, makmumnya mengikuh mengikuti. Ya, dia ketinggalan. Kemudian imamnya lupa tasyahud awal, ditegur. Akhirnya pun ya, imamnya memilih sujud sahunya setelah sah, salam. Imamnya salam kemudian sujud sah, sahwi. Dia kan masbuk ketinggalan serakaan nih. Kalau salam selesai dia sholatnya. Iya. ini gimana hukumnya? Ya, ini gimana hukum? Hukumnya. Sering kita mungkin mendapati kasus semacam semacam ini di masjid. Ya. Ya, imamnya sujudnya setelah sah, salam. Para ahlul ilm di sini berselisih mereka, tetapi pendapat yang paling kuat bahwasanya seorang makmum jika seandainya dia mendapati jika imamnya sujud setelah salam, jika imamnya sujud setelah salam dan sahunya imam ketika imam itu ketika dia lalai ya masbuk mengikutinya. Artinya gini, masbuk ini ketinggalan misalnya sholat duhur imamnya kelupaan rakaat pada rakaat kedua untuk tasyah, tasyahud. Makmumnya cuma ketinggalan serakah, serakat. Dia mendapati lupanya i, imam. Kata para ahlu ilm, bahwasanya dia berdiri tidak sujud bersama imam. Kemudian setelah dia selesai sholat, dia su, sujud. Ya, setelah dia sempurnakan sholatnya yang satu rakaat, dia su, sujud. Kenapa? Karena kalau seandainya dia sujud bersama imam, sedangkan imam tersebut telah dia putus dengan salam, maka akan selesai sholat sholatnya. Sedangkan dia ketinggalan satu roka, satu rokaat. Maka sujudnya kapan? Dia sendiri, sendirian. Ketika imam sujud dia nah, naik. Taib. Kalau seandainya makmumnya tidak mendapati sahu imam, ya. makmumnya tidak mendapati imamnya apa namanya ketika imamnya lalai makmumnya belum masbuk. Contoh, imamnya kelupaan Uh, pada rakaat kedua tasyahud tadi tasyahud awal. Makmumnya kebetulan datang pada rakaat ketiga Ketiga, apa yang harus dia lakukan? Ya. Karena para ulama di sini dia tidak perlu sujud sahwi. Kenapa? Karena dia tidak mendapati apa sahwu imam. Lupanya eh, imam dia tidak mendapati. Maka ketika imam tersebut sujudnya setelah salam maka dia tidak perlu su sujud. Tetapi jika seandainya imam tersebut sujud sahwinya sebelum salam maka wajib dia mengikuti imam imam. Sekali lagi pembahasan kita ketika imamnya sujud sahwi setelah sah salam. Baik. Kalau seandainya imamnya lupa, makmumnya juga lupa. Ya. Contoh, contoh ya. Kita misalnya, saya masbuk ini. Saya kelupaan tadi. Pada rakaat ketiga saya kelupaan membaca atau duduk di antara dua sujud saya lupa membaca doanya karena saya ngayal dagang ya. Kebetulan imam juga lupa. Pada rakaat kedua tadi dia lupa apa? Tasyahud. Ya lupa tasyahud. Kita pada rakaat ketiga lu lupa sedang kita mas masbuk. Imam lupa pada rakaat kedua, kedua apa yang harus dilakukan? Kita lupa, imam juga lupa. Apakah dua sujud sahwi atau tidak? Ya. Kalau seandainya imam tersebut sujud sahwi sebelum salam, maka kita sujud sahwi bersama ih, imam. Kemudian kita juga sujud sahwi apa yang kita lupa setelah kita mas masbuk. Ya. Jadi dua kali kita melakukan sujud sujud sahwi. Kenapa kata para ulama? Di sini illah sebabnya di sini adalah kalau saat karena di sini Kenapa dia sujud sahwi? Karena tidak ada alasan bagi dia untuk tidak sujud sahwi. Karena dia sudah berpisah dari imam, imamnya. Sedangkan dia melakukan kesalah, kesalahan. Maka di sini dia wajib untuk melaksanakan sujud, sujud sahwi. Kemudian ada juga masalah, ya. Ada seorang yang sujud sahwi, kemudian dia kelupaan sujud sahwi. Tadi saya satu atau dua katanya. <laughs> sudah sujud sahwi dia lupa. Dan ini sering terjadi. Ada sebagian orang seperti itu, ya. Ya, ada yang masalah seperti itu. Dia sudah lupa dalam sholatnya, kemudian sujud sahwi. Tadi saya sujudnya dua kali atau satu kali ini. Lupa lagi dia. Apa yang harus dia lakukan? Ya. Apa yang harus dia dia lakukan? Ya. Ini masalah. Ya. Masalah. Ahlu ilm, subhanallah, Islam sempurna. Dijelaskan oleh para ulama secara detail. Ya, kejadian-kejadian manusia. Mungkin kita nggak terbayang. Ya. Tapi ini mungkin terjadi. Mungkin mungkin terjadi. Ya. Para ahli ilmu mengatakan jika seorang lupa, ragu terhadap sujudnya tidak ditoleh keraguannya. Ya. Kalau seandainya dua ya sudah dua. Seandainya dia akan satu satu tambah lagi satu. Ya. Tidak perlu lagi sujud lagi <laughs> dua, tidak. Ya. Karena kalau dia ragu, kemudian kita sujud sawi ragu lagi dia terus oh, seperti itu. Nah, maka diputus keraguannya. Nah, diputus keraguan keraguannya. Kemudian masih ada waktu ini? Taib. Taib. Kemudian <coughs> Bagaimana seseorang yang mendapati imam lagi sujud sahwi, saya masbuk. Ini makanya jangan jadi masbuk, masbuk ini susah. <laughs> masbuk ini susah ya, masalah masbuk ini susah ya. Makanya jadi masbuk dalam sholat ya. Ini kenapa banyak ulama membahas masalah masbuk dalam sholat berkaitan sujud sahwi banyak sekali. Kenapa hukumnya bersih berselisih? Banyak sekali ya kejadian-kejadian masbuk. Seseorang misalnya mendapati pada rakaat terakhir imamnya setelah salam dia sujud sahwi. Sedangkan saya ini ketinggalan. Rekat sholat sudah sel selesai. Saya hanya mendapati imam lagi sujud sujud sahwi. <laughs> saya mendapati imam lagi sujud sujud sahwi. Sholat sudah selesai ini. Sujud sahwinya setelah salam misalnya. Maka seorang makmum ya, dia tidak perlu ikut di sana karena itu sudah selesai sholat. Tapi bagaimana jika sujud sahwinya sebelum salam? Nah, ini masalah. Jika sujud sahwinya sebelum salam, maka seorang makmum ya. Jika seandainya imam tersebut baru dia mengikuti dari awal dan akhir ya, sempat dua-dua sujud, dia mengikutinya, maka dia sempurnakan sholat, sholatnya. Kalau sholat maghrib tiga rakaat ya tiga rakaat. Sholat duhur empat rakaat ya empat rakaat. Tetapi jika seandainya dia mendapati imam sudah sujud sekali, ya artinya Allahu Akbar ya, imam bangun, duduk dan dua sujud, ini sujud sahwi ini. Saya datang, saya dah datang. Akhirnya saya ikut lagi kan sujud yang keduanya. Imam sudah sujud sahwi dua, dua kali. Saya sujud sahwinya sekali. Sekali apa yang harus saya lakukan? Saya naik, ya. Apa saya sujud? Nambah kekurangan, ya. Para ulama menyuruh sujud Anda. Sempurnakan sujud sahwi, sahwinya barulah Anda na naik. Ya, barulah Anda naik menyempurnakan sholat, sholat Anda. Ya. Ini diantara hukum masbuk ya. Atau seseorang Seorang masbuk mendapati imamnya pada rakaat kelima dalam sholat duhur. Nah, dia masbuk. Jadi ya, dia nggak tahu imamnya pada rakaat kelima, imamnya ditegur. Ya, gimana ini? Apakah dia sholat bersama imam? Apakah sah berjamaahnya dia? Kita katakan sah. Karena itu dia dah salah di sisi imam tapi itu benar pada sisi ma makmum. Kata ahlu ilmak, masuklah dia berjamaah walaupun seandainya imam tersebut melaksanakan sholatnya lima lima rakaat ya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, moga-moga bermanfaat ya. Dan ini sebetulnya semuanya adalah penjelasan tentang masalah hadis Zul Zul Yadain ya, yang sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Ala'i di dalam kitabnya Najmul Faraid. Baik. Taib. Ada soal bagaimana sebaiknya menegur imam yang kelebihan rukun solat. Namun saat salam dia tidak sujud sahwi. Sepertinya imam tidak paham tata cara sujud sahwi. Apa yang sebaiknya dilakukan makmum? Apa sujud sahwi sendirian? Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Bahwasanya ada seseorang ya berjamaah kemudian imamnya salah. Kemudian imamnya sudah salah, ketika dia salam, dia tidak sujud sahwi, entah itu sebelum salam ataupun setelah setelah salam. Apa yang kita lakukan? Kita bilang kepada imam tersebut, usjud sajadatain. Sujud langkah wahai imam dua kali, dua kali sujud. Kita tegur imamnya langsung, kita suruh dia untuk su, sujud, untuk kita suruh dia su, sujud. Jika kita suruh dia sujud, dia tidak mau sujud, maka seorang makmum tidak ada kewajiban dia sujud. Ya. Yang jelas kita kita jelaskan kenapa hal ini tidak mengapa. Hal ini tidak mengapa kita berbicara setelah selesai sholat demi maslahat sholat. Sebagaimana yang terjadi dalam hadis Jul, Zuliyadain. Zuliyadain berbicara kepada Rasulullah SAW kapan? Setelah selesai sholat. sholat. Bahkan dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW pergi ke rumahnya, sampai ke rumahnya. Sampai di rumah, di rumahnya. Ditegur oleh Zuliyadain. Ini menunjukkan Rasulullah SAW sudah eh, apa berpindah dari tempat sholat, sholatnya sampai ke rumah, ke rumahnya. Sebagaimana dalam Sahih Muslim, dalam riwayat Imran Ibn Husain, ya fi hujratin kata Imam bin Husain. Rasulullah SAW berada di dalam rumah rumah istrinya. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang tegur imamnya, jelaskan kepada dia sujud dengan dua kali su sujud. Ya. Kalau seandainya imamnya tidak tidak paham, ya kita jelas jelaskan. Kemudian Baik. Bagaimana kalau ragu apakah tadi sudah atau belum baca Fatihah? Kalau seandainya seseorang dia ini sholat sendirian, maka kalau seandainya dia ragu apakah belum membaca Al-Fatihah, kita ketahui tadi bahwasanya Al-Fatihah merupakan rukun apa wajib? Rukun di dalam sholat. Jika seandainya seseorang ketinggalan rukun di dalam sholatnya, ya, ketinggalan rukun di dalam sholatnya seperti ketinggalan ruku atau ketinggalan baca al-fatihah, rakaat yang ketinggalan rukun tersebut tidak diang, tidak dianggap. Contoh misalnya, saya sholat maghrib, pada rakaat kedua saya ketinggalan ruku, ketinggalan ruh, ruku. Maka rakaat kedua di sholat maghrib saya ini tidak diang, dianggap. Seolah-olah saya baru sholat maghrib cuma satu, satu rakaat. Maka dia tambah lagi satu rakaat, ya, yang mana rakaat berikutnya ini adalah rakaat kedua bagi baginya. Karena rakaat kedua yang tadi itu tidak tidak dia tidak dianggap. Ya. Kemudian nanti dia setelah dia selesai sholat, ya sebelum sholat dia melaksanakan sujud sah sahwi. Sebelum salam dia sujud sah sahwi. Ya. Sujud sahwi dengan dua kali su, sujud. Seperti itu pula soal ketinggalan alfa al-fatihah. Kalau kita ragu-ragu tadi saya baca al-fatihah atau belum, ya. Saya baca al-fatihah atau belum. Kalau saat ini dia tidak yakin, ya, ragu-ragu, maka rakaat yang dia ragu-ragu tidak membaca Al-Fatihah tidak diang tidak dianggap, tidak diang dianggap seolah-olah dia pada rakaat tersebut e, misalnya dia sholat zuhur, pada rakaat kedua dia ragu-ragu, saya baca Al-Fatihah apa tidak tadi? Maka yang dia ragu-ragu tersebut tidak dianggap rakaat, rakaatnya. Baik. Sujud sahwi hukumnya wajib atau sunnah. Ya sebagaimana yang saya jelaskan tadi, para ulama berselisih tentang masalah hukum sujud sahwi. Jumhur ahlul ilm, sebagian besar para ulama sujud sahwi ini hukumnya wah, wajib. dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Ya, dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, bahwasanya beliau melihat sujud sahwi ini hukumnya sun, sunnah, hukumnya sunnah. Dan dan Imam Malik beliau membedakan kalau seandainya kesalahan yang berkaitan dengan perbuatan beliau mengatakan hukum sujud sahwinya hukumnya wa, wajib. Jika kesalahannya berkaitan dengan perkataan, maka hukum sujud sahwinya sunnah. Pendapat ini sebenarnya tidak ada dalilnya. Tapi ini cuma sekedar pendapat dari Imam Imam Malik rahimahullah. Tapi yang rajih di kalangan para ulama, sujud sahwi hukumnya wa, wajib. Baik. Baik. Manakah yang paling sunnah sujud sahwi setelah salam ataukah sebelum salam. Karena kebanyakan kami sujud sahwinya sebelum salam tanpa dibedakan. Tadi kita jelaskan bahwasanya sujud sahwi tidak mengapa dilaksanakan sebelum salam ataupun setelah sah salam. Tapi yang lebih abdulnya seperti apa? Yang kita jelaskan tadi bahwasanya sujud sahwi itu jika berkaitan dengan kelebihan ziyadah maka hendaknya dilaksanakan setelah sah salam. Jika berkaitan dengan pengurangan ya atau ketinggalan rukun dan semacamnya, maka sujud sahwi itu hendaknya dilaksanakan sebelum sah salam. Jika berkaitan dengan keraguan, jika sana keraguan tersebut berkaitan dengan kelebihan, nah, maka dilaksanakan setelah sah salam. Jika keraguan tersebut ya berkaitan dengan pengurangan atau dia tidak yakin, ya atau dia tidak yakin maka sujud sahwinya sebelum sah salam. Baik. Taip. <clears throat> Apa beda rukun dengan wajib dalam sholat? Rukun jika ditinggalkan, maka rakaat tersebut tidak tidak sah. Wajib dalam sholat jika ditinggalkan bisa diperbaiki dengan sujud sah, sahwi. Ya, dengan sujud sujud sahwi. Ini beda perbedaan yang mendah, mendasar. Ya, kalau khusus dalam sholat. Taib. Bagaimana kalau imam yang kelebihan rukun, misalkan dalam keadaan tasyahud akhir, tiba-tiba imamnya berdiri lagi, tapi berdirinya sudah sempurna. Apakah harus duduk kembali begitu ditegur sama makmum? Tadi saya kelupaan menjelaskan bahwasanya kapan seseorang haram kembali ketika dia melakukan kesalahan. Contoh, saya misalnya lupa tadi tasyahud awal. Kemudian pada saat saya berdiri, saya ditegur oleh makmum subhanallah. Subha, subhanallah. Ketika saya belum berdiri sempurna, belum berdiri sempurna, maka wajib bagi saya kembah, kembali, ya. Kembali pada wajib yang saya tinggalkan tadi. Tetapi jika seandainya saya sudah sempurna, ya sudah sempurna berdirinya, maka tidak boleh saya kembah, kembali. Apabila saya sudah berganti rukun, berpindah ke rukun yang lain, sudah membaca surah misalnya, maka haram bagi saya untuk kembah, kembali. Baik. Kemudian itu kalau seandainya wajib, kalau rukun gimana? Misal tadi sudah sempurna sholat zuhurnya empat roka, rakaat, kemudian dia berdiri, berdiri dengan sempur, sempurna. Kalau seandainya terjadinya kelebihan di dalam sholat, maka wajib dia kembali, kembali walaupun berdiri sudah berdiri sempur, sempurna. Ya, seseorang yang sholat subuh, kemudian dia pada rakaat kedua naik dia menjadi tiga roka, tiga rokaat berdiri sempurna sudah dia kemudian ditegur oleh makmum wajib bagi sang imam ini bah, balik walaupun dia sudah berdiri sempur sempurna. Baik. Ini ada pertanyaan, bagaimana jika setelah kita orang menjauh dari kita? Apakah kita mencari sutrah lagi ataukah tetap sholat dengan tidak memakai sutrah? Ya. Kalau seandainya kita misalnya sholat sunnah, kemudian orang di depan kita sebagai sutrahnya, ya, kemudian orang tersebut berpindah atau ya, pergi, maka sunnahnya kita mencari sutrah mendekati sut, sutrah yang dekat sama kita. Disebutkan dalam sebuah hadis kata Rasulullah, "Falyadnu ila sutratihi." Atau hendaknya seorang mencari ya mendekatkan kepada sutrah sutrahnya ya kepada sutrah sutrahnya. Jadi seandainya misalnya di depan kita ada orang, kemudian kita sholat, kemudian dia pergi, maka kita hendaknya mencari sutrah ya atau bersutrah kepada orang orang lain. Taib. Ini pertanyaan Bagaimana dengan sholat terawih atau sholat sunnah yang lalai? Sholat sunnah yang lain. Misal kita sholat lebih jadi tiga rakaat, apakah kita sujud sahwi? Sholat sunnah sama hukumnya dengan sholat wah, wajib ya. Hukum di sholat wajib berlaku pula di hukum sholat sun, sunnah. Tidak ada bedanya. Tidak ada beda bedanya. Ya, walaupun dalam beberapa sebab ada ke, ada dalam syariat Islam dibedakan antara sholat wajib dengan sholat sunnah. Ya, di antaranya di sholat wajib tidak boleh kita ber, duduk, ya harus berdiri berdiri. Ada pesawat sunnah diperbolehkan, sholat malam diperbolehkan seorang untuk du, duduk dalam sholat malam. Tetapi dalam besar sujud sahwi tidak ada beda, tidak ada bedanya. Afwan Ustadz, bagaimana jika kita sholat berjamaah dalam sholat sir. Bacaannya tidak dikeraskan. Akan tetapi sholatnya ini cepat sekali. Kita belum selesai baca Al-Fatihah, tapi imam sudah rukuk duluan. Ya. Jika seandainya sholatnya imam tersebut bacaannya sempurna, dia cepat tapi dia memperhatikan rukun-rukun tumak nina di sana ada, ya. Cepat belum tentu dia tidak tumak nina, ya. Bisa jadi dia cepat tapi dia tumak tumak nina. Dia sudah sempurna, ya rukuknya sempurna apa macam, jika seandainya dia sudah sempurna dalam hal demikian, maka kalau kita tidak selesai bacaan Al-Fatihah kita tidak mengapa. Tidak, tidak mengapa. Ya. Seorang makmum, dia belum selesai baca Al-Fatihah, imamnya ru, ruku. Imamnya ru, ruku. Maka dia rukuklah bersama bersama imam. Ya, ini ada pertanyaan. Ustadz, saya seorang seorang masbuk Rakaat yang kedua ketika sholat maghrib, kemudian ketika imam dia masbuk pada rakaat kedua, ya. Kemudian ketika imam rakaat ketiga, maka saya mendapati dua rakaat. Ternyata tidak disangka imam berdiri untuk melanjutkan rakaat yang keempat. Apakah kita mengikuti ataukah mufarakah? sebagaimana yang saya jelaskan tadi, jika seandainya imam itu kelebihan, maka wajib bagi makmum menegur, menegurnya dengan subhanallah, mengingatkan dia. Ya. Biasanya kalau sudah keras dikit, imamnya grogi, turun dia. Ya. <laughs> ya. Jadi di, di, di apa namanya di, ditegur dia. Jika seandainya imam tersebut dia meneruskan sholatnya, dia tidak, maka seorang makmum dia mufarakah tidak mengikuti imam, imamnya, tidak mengikuti imamnya dia salam sendirian. Jika seandainya imamnya tidak mau kemba, kembali karena seorang dilarang untuk mengikuti sholat semacam ini karena dia melakukan kelebihan di dalam sholat seseorang yang melakukan kelebihan di dalam sholat secara sengaja maka sholatnya bah, batil sholatnya tidak tidak sah sholatnya tidak tidak sah oleh karena itu dia hendaknya berpisah diri adapun makmum yang mengikuti imam secara jahil karena tidak tahu ya Sebagian makmum nggak tahu dihukum hukum sujud sahwi. Imamnya rakaat keempat dia ikut juga rakaat ke eh, keempat. Habis salam baru start salah tadi gitu. Ya. Padahal waktu salam nggak ditegur. Habis salam baru dia ne negur. Sebagian orang seperti itu. Dia nah, hal kalau semacam ini kalau seandainya makmumnya jahil, tidak paham atau dia makmumnya lupa, tidak tahu, kemudian dia mengikuti sama imam, maka sholatnya sah saja. Tapi nanti setelah selesai salam dia sujud sah sahwi jika seandainya imamnya ditegur setelah sah salam ya seluruhnya setelah salam. Tapi jika seandainya makmumnya tahu dan imam sudah ditegur dan dia tidak mau kembali, maka seseorang pada saat ini dia diperbolehkan mufa mufarakah karena tidak boleh mengikuti imam yang salah dalam sholatnya. Ini sudah habis waktunya apa masih? أي طيب يا طيب Ini ada pertanyaan, ya pertanyaan yang bagus ini bagaimana sikap kita ketika kita mengetahui dalam salat berjamaah yang menjadi imam adalah dukun. Boleh nggak salat berjamaah, tetapi niatnya mufarakah atau kita salat sendiri di belakang sementara yang lain berjamaah. Jika hal demikian maka kita tidak salat di belakangnya. Kita tidak boleh salat di belakang orang yang musyrik ataupun orang yang melakukan kesyirikan. Ya, orang-orang yang makanya di antara sunnah ya ikhwan, ya sunnah seseorang ketika salat berjamaah maka hendaknya dia mencari masjid sunnah, masjid yang sunnah. Ya walaupun agak jauh dari rumahnya. Maka carilah masjid-masjid yang sedikit e, penyelewengannya, ya sedikit penyelewengan, penyelewengannya. Karena al sunnah wal jamaah dalam masalah sholat mereka berhati-hati, khususnya di dalam masalah masalah sholat. Mereka makanya para ulama terdahulu mereka tidak sholat di belakang ahlul bidah, mereka tidak sholat ya di belakang orang-orang yang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama, apalagi dukun. Ya, seorang melakukan perdukunan tentunya kufur, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita tidak sholat di belakang belakang mereka. Ini ada pembahasan ini dibahas oleh Syekh Ibrahim ya, Ruhaili dalam kitab beliau Mauqif Ahlussunnah Ma Ahlul Bidah ya. Ada pembahasan tentang masalah salat di belakang ahlu ahlul bidah. Barang siapa ingin merujuk di sana. Ada tafsirnya, perinciannya yang disebut oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Baik. Uh, eh, ini ada pertanyaan. Barakallahu fiqh ya Ustaz. Saya mau tanya tadi mengenai seorang yang safar mengkosor sholat. Tetapi dia lupa berdiri setelah rakaat kedua. kedua. Tadi disebutkan dia wajib duduk kembali. Apakah yang diwajibkan sujud sahwi? Ya. Saya tidak mengatakan wujud, uh, eh, tidak mengatakan wajib, tetapi terjadi khilaf di kalangan para para ulama. Orang yang safar, kemudian dia niat untuk mengkosor sholatnya, tiba-tiba dia lupa ketika itu dia hendak mengkosor tetapi dia lupa dia lanjut ke rakaat ke ketiga. Di sini khilaf di kalangan para ulama. Ya. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya barang siapa memandang kosor tersebut wajib karena ada khilaf di kalangan para ulama kosor itu hukumnya apa sih bagi musafir? Seorang musafir ketika sholat apa hukumnya kosor bagi dia? Sebagian ahli ilmu mengatakan wajib. Seorang musafir wajib mengkosor sholat sholatnya. Ini sebagian pendapat dan ini pendapat yang kuat ya. Karena Wa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taksuru minas shalah. Kata Allah jika kalian bepergian maka hendaknya kalian mengkosong salat sahur kalian ya. Ya, sebagian ulama berdalil dengan dalil yang banyak sekali tentang wajibnya seseorang mengkosong salatnya ketika dia beper, bepergian. Sebagian ahlu ilm melihat bahwasanya hukumnya sun, sunnah. Seseorang mengkosor salat, salatnya ketika dia dia safar. Nah, bagi yang melihat ini ada sebuah kewajiban, maka wajib bagi dia ketika dia berdiri pada rakaat ketiga di waktu kosor, maka wajib bagi dia kembali. Bagi yang meyakini kosor tersebut adalah wajib. Tapi bagi yang meyakini itu adalah sunnah, di sini para ulama mengatakan lebih baik dia kembali karena niatnya adalah niat ko kosor. Eh, kemudian dia sujud sah, sujud sahwi. Kemudian dia sujud sujud sahwi setelah sah, salam. mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Moga-moga bermanfaat. Kita tutup doa kepada majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la anta wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.